لله رب العالمين Hadirin jemaah salat maghrib dan salat isya rahimakumullah. Alhamdulillah kita harus syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan nikmat kepada kita. Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita kita mampu mensyukurinya dengan jalan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Bukti syukur kita kepada Allah SWT yaitu Fa'atullah Senantiasa kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pengajian kita pekan yang lalu. Pekan yang lalu sampai di mana terakhir? Tidak ada yang lulus ini kayaknya. Ada yang ingat ya? Padahal direkam. Pekan yang lalu kita telah membahas tiga model manusia, tiga sikap manusia yang berkenaan dengan masalah hari kiamat dan tanda-tanda hari kiamat. Yaitu manusia yang yakin beriman sepenuhnya kemudian manusia yang tidak ambil peduli ya kalaupun dia yakin yakinnya diiringi dengan keraguan-keraguan ya dia baru mau menerima kalau cocok dengan akalnya nggak cocok dengan akal dia tolak kemudian yang ketiga orang-orang yang menolak menentang ya tidak percaya tidak meyakini akan hari kiamat dan tanda-tanda hari kiamat itu orang-orang kafir orang ateis para penyembah matahari dan lain sebagainya. <clears throat> Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita akan membahas sekarang asratus sa'ah. Asratul kubra wa asratul sudra. Tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda besar dan tanda-tanda kecilnya. Ya, tanda-tanda besar dan tanda-tanda kecilnya. Ya. Secara garis besar, para peneliti tentang masalah ini, masalah hadis akhir zaman ini, secara global berdasarkan hadis cuma ada dua tanda itu, tanda besar dan tanda kecil. Hanya saja para para peneliti tentang hadis-hadis akhir zaman ini berdasarkan urutan-urutan waktunya, tertib-tertib urutan waktunya, maka mereka menyimpulkan ada tiga. Ya, berdasarkan urutan-urutan waktunya. Tapi secara globalnya tanda itu cuma dua tanda besar dan tanda kecil. Ya. Ada tiga menurut para peneliti hadis akhir zaman ini Yaitu tanda-tanda kecil yang telah terjadi ya, tanda-tanda kecil yang telah terjadi sudah lewat yang pertama yang kedua tanda-tanda kecil yang sedang terjadi dan masih akan terjadi sekarang ini sedang terjadi dan masih akan terjadi kemudian yang ketiga tanda-tanda besar yang belum terjadi Nah, jadi para para ahli hadis yang meneliti masalah asratus sa'ah ini membagi tiga. Seperti itu. Ya, tanda yang sudah terjadi, tanda kecil, tanda kecil yang masih dan akan selalu masih berlangsung terjadi dan tanda-tanda besar yang belum terjadi. Ya, nah perbedaan-perbedaan ini sebetulnya tetap berpulang kepada dua tanda saja dua tanda besar, tanda kecil. Kenapa mereka berbeda? Karena rujukan yang mereka pakai, ya, para ulama yang menjelaskan tentang permasalahan ini atau kitab yang dijadikan rujukan oleh mereka dalam permasalahan ini kadang-kadang berbeda dalam urutan waktunya. Ya, di antaranya yaitu kitab Al-Kasir Al-Fitan Walahim wal Malahim di eh, akhir zaman, kitab dari Dr. Yusuf Al-Wabil itu juga bagus ya. Kemudian kitab tulisan daripada banyak banyak sebetulnya ada beberapa peneliti yang menjelaskan masalah ini. Kemudian Harun Yahya juga menulis ya tentang ini. Nah, dari perbedaan-perbedaan itu maka melahirkan tiga kesimpulan tadi itu. Ya. Jadi tanda kecil, tanda besar itu pokok. Nah, antara tanda-tanda kecil sampai nanti menjelang tanda-tanda besar, ya, tanda kecil yang sekarang sedang terjadi dan masih terjadi. Kemudian munculnya tanda-tanda besar itu nanti pembedanya yaitu kemunculan Imam Mahdi. Munculnya Imam Mahdi yang akan membedakan tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Ya. Nah dari yang saya sebut tadi tiga penulis termasuk Harun Yahya. Harun Yahya ini kalau kita membaca versi Yahudi Orang Yahudi sangat benci dengan Harun Yahya itu. Jadi antum antum kalau dengar nama Harun Yahya, kalau me mendengar dari versi Yahudi itu kesannya negatif. Ya. Bahkan mereka membuatkan film film yang seronok tentang Harun Yahya. Jadi mereka mencari orang yang mirip mukanya dengan Harun Yahya. Kemudian dibikinkan film. Saking bencinya dengan Harun Yahya. Kenapa? Harun Yahya ini seorang peneliti ilmuwan muslim yang anti dengan Yahudi. Dan dia termasuk orang yang paling keras menentang sistem Darwin itu. Harun Yahya ini. Ya, sistem apa evolusi Darwin itu dia yang paling tentang mematahkan argumentasi Harun Yahya. Ya. Nah Harun Yahya ini nama aslinya Adnan Oktar adalah Mukhtar. Hanya saja dia memberikan nama lain untuk dirinya Harun Yahya. Diambil dua nama Nabi. Nabi Harun dan Nabi Yahya. Ya. Nah, yang akan kita mulai masuki ini pembahasan tentang tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar daripada uh, hari kiamat. Ya. Tapi sebelum memasuki pembahasan tanda-tanda kecil, saya akan sebutkan dulu tanda-tanda besarnya. Ya, Tanda-tanda besarnya merujuk kepada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Saifah. hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Jadi hadis itu mengatakan, ya kata Rasulullah SAW, Inna sa'ata la takunu hatta takuna asru ayat. Hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai muncul sepuluh tanda. Ya, belum akan terjadi hari kiamat sampai munculnya sepuluh tanda. Nah ini oleh ulama yang menjelaskan masalah ini sepuluh tanda ini dimasukkan dalam tanda-tanda besar. Ya, hari kiamat itu belum terjadi sampai munculnya sepuluh tanda. Tanda-tanda besar maksudnya. Ya. Yang pertama Rasulullah menyebut khasfun fil masyriq wa khasfun fil maghrib wa khasfun fil jaziratil arab. Tiga sudah gempa bumi di timur. Ya, akan terjadi gempa bumi di timur, akan terjadi gempa bumi di barat, akan terjadi gempa bumi di jazirah Arab. Ya, sudah tiga. Kemudian munculnya asap. Ya, wadukhan akan muncul asap nanti. Ya, karena ini belum terjadi, wallahualam. alam ya, akan muncul asap nanti. Ya. Hah? Ah, bukan, bukan, bukan asap nanti ya. Akan muncul asap. Yang keberapa itu yang keempat. Kemudian wajajal akan muncul dajjal. Ya, akan muncul asap, akan muncul dajjal. Ya, jadi yang pertama tadi gempa di barat, eh, di timur gempa di barat, gempa di Jazirah Arab, akan muncul asap, akan muncul dajjal. Sudah? Lima. Kemudian wadah batul ab. Binatang melata yang keluar dari perut bumi. Ya. Jadi nanti ada binatang melata, Allah alam. Orang hanya menghayalkan saja mungkin seperti dinosaurus. Nah, binatang melata ini keluar dari perut bumi dan dia bisa berbicara. Ya, ini kalau kita pakai akal jelas kita tolak. Makanya kelompok yang kedua ini kelompok yang ra rasionalis yang tadi itu. Ya, tidak masuk akal katanya. Tidak cocok dengan zaman kita ini sudah nggak cocok. Ya. Berapa tadi? Wadah batul munculnya binatang yang keluar dari tanah. Kemudian wayajud wa ma'jud akan muncul Ya'jud wa ma'jur. Ya. Berapa sudah? Tujuh. Kemudian matahari terbit dari arah barat. Ya. Wa tulu syamsi min maghribiha. Matahari itu muncul biasanya dari timur, tapi nanti matahari itu muncul dari barat. Ya. Kemudian wanarun takhruju min qurrati aden tarhalun nas. Api yang muncul dari lembah daerah Aden في من عدن Hah? Ada Ya. Tapi yang akan muncul dari lembah daerah Aden Tarhalungar yang akan menggiring manusia. Berapa sudah itu? Sembilan. Nah, sembilan. Kemudian yang ke sepuluh wa nuzulu Isa bin Maryam turunnya kembali Isa bin Maryam ya. ini 10 tanda tanda-tanda besar datangnya hari kiamat berdasarkan hadis yang dijelaskan oleh Zaifah dari Zaifah ini ya ini nanti muncul munculnya ini nanti setelah munculnya Imam Mahdi jadi Imam Mahdi itu pembatas antara tanda-tanda kecil dan kemunculan tanda-tanda besar akan ditandai dengan munculnya Imam Mahdi. Ini Masya Allah pembahasan ini asik. Ya. Pembahasan ini apa aktual sekali sebetulnya. Makanya saya tertarik untuk menyampaikan ini. Ini luar biasa kalau kita mau mengambil peringatan di balik ini. Karena ke depan banyak fitnah, banyak huru hara, banyak keributan yang nanti akan dijelaskan oleh hadis-hadis ke depan ini. Sepuluh tanda itulah tanda-tanda besar hari kiamat. Nah, sekarang kita memasuki tanda-tanda kecil ya. Jadi itu nanti itu pembahasan nanti. Nah, sekarang yang akan kita mulai bahas ini yaitu tanda-tanda kecilnya hari kiamat berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu dalilnya dari hadis Rasulullah sendiri ya munculnya tanda-tanda kecil dari kiamat yaitu itu hadis dari sahabat Anas hadisnya sahih itu ana wa sa'a kahatain aku diutus dan dengan datangnya hari kiamat itu jaraknya sedekat ini Rasulullah menunjuk dua jarinya ya diutusnya aku dengan datangnya hari kiamat itu sedekat ini ya Dekat kan? Ini sudah tidak ada antara lagi. Nah hadis ini dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi. Ulama ahli hadis. Hadis ini merupakan tanda pertama datangnya hari kiamat. Adanya dalil hadis ini. Ya. Jadi tanda awal datangnya hari kiamat itu yaitu diutusnya Rasulullah SAW. Jadi kita Imam Abdul Al-Qurtubi, tanda awal ya, tanda-tanda awal datang hari kiamat yaitu diutusnya nabi. Ya, karena Rasulullah SAW nabi akhir zaman. Khataman nabiin penutup para nabi. Ya, maka seluruh ulama ahlu sunnah memponis sesat siapapun yang menganggap masih ada nabi selain nabi Muhammad. Ya, jadi Imam Al-Qurtubi mengatakan Pertama, awal muncul tanda-tanda kiamat itu yaitu diutusnya Rasulullah SAW. Dan setelah Rasulullah tidak ada lagi nabi lagi, kata Imam Al-Qurtubi. Ya, itu sudah terjadi, sudah lewat. Ya. Kemudian tanda yang kedua kematian Nabi. Ya, wafatnya Nabi. Ini tanda kecil yang kedua. Nah ini pun Nabi sendiri yang menjelaskan. Dan di antara hadis dari sahabat Mu'ad, ya, Mu'ad bin Jabal, ya, di antara tanda kiamat hitunglah ada enam yang merupakan tanda-tanda kiamat kata Rasulullah. Ya. Ada, ada dua jalur periwayatan yang berbeda. Satu diriwayatkan oleh Aus bin Malik, satu lagi Mu'ad bin Jabal. Yang saya sampaikan ini dari riwayat Mu'ad bin Jabal. Ada enam peristiwa yang menandai datangnya hari kiamat. Nah, yang pertama kata Rasulullah kematianku. Ya, kematianku. Kemudian ditaklukkannya nanti Yerusalem. Mana Yerusalem? Palestina. Jadi yang pertama kematianku ditaklukkannya Yerusalem. Kemudian ketiga, kematian yang menyerang manusia bagaikan punduk kambing. Apa ini? Ya. Bagaikan punduk kambing. Ya. Yang keempat, terjadinya fitnah, huru hara dan bencana yang menimpa rumah-rumah kaum muslimin. Yang kelima, seorang laki-laki diberi upah gaji seribu dinar kemudian dia menolaknya. Yang keenam, pengkhianatan bangsa Romawi. Enam-enamnya ini sudah lewat. Semuanya sudah terjadi. Ya, enam-enamnya sudah terjadi. Ya, jadi yang pertama kematian Nabi ditaklukannya Yerusalem, eh, uh, kemudian kematian seperti punduk punduk kambing itu ternyata di zaman Umar itu pernah ada satu wabah namanya wabah wabah apa? Taun. Ya, taun. Wallahu a'lam. Ya, taun ini ada yang mengatakan penyakit kulit. Kulit yang luar biasa ganasnya. Ada juga yang mengatakan penyakit kolera. Dikatakan seperti apa tadi? Punduk apa? Kambing yang kudisan itu. Tahu kudisan? Ah? Anggoma. Ya, itu pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab. Alhasil enam-enam tadi itu sudah lewat semua. Ya, itu sudah lewat. Jadi sudah dua tanda kecil siapa diutusnya Rasul, kemudian kematiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah dua. Yang ketiga, tanda-tanda hari kiamat yang ketiga yaitu ditaklukannya Jerusalem. Ya, Jerusalem. Nah, Jerusalem. Ya, Baitul Maqdis, Palestina terdapat kalau sekarang ini kalau dulu di wilayah Sam karena Sam itu meliputi juga Palestina. Ya. Tanda yang kecil yang ketiga di Yerusalem. Sebelum Khalifah Umar menjadi pemimpin di zaman Abu Bakar, Palestina masih dalam cengkeraman kerajaan Romawi. Jadi dulu, antum kalau baca kitab-kitab sirah, Bukan kitab siro yang tipis maksud saya. Ada yang dijual orang di pinggir-pinggir jalan. Bukan kitab siro yang bagus, yang tebal-tebal. Itu diantaranya kitabnya Mubarak Muri. Eh, kitabnya Dr. Husin Haikal itu bagus. Termasuk kitab yang paling bagus yang saya pernah baca, sayangnya sudah tidak ada itu. Analisis pergerakan Rasulullah ditulis oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti yang ditembak oleh orang Syiah di Syria itu ya, seorang ulama ya ahli sirah yang saya sudah lihat videonya ketika ditembak oleh orang-orang Syiah Said Ramadan al -Budi. Nah, di zaman Abu Bakar ya jadi sebelum Rasulullah hidup itu dua imperium ini menguasai Arab kalau nggak Parsi Roma. Nah, Rasulullah SAW pernah mengatakan ketika beliau hidup Ya, ketika pengikut-pengikutnya disiksa di depan mata beliau, Nabi ini pernah mengatakan di depan orang musyrikin Quraisy, nanti pada satu waktu kunci daripada istana-istana putih itu akan ada dalam genggaman kami. Istana-istana putih termasuk ternyata yaitu istana-istana Parsi. Nanti kunci istana-istana putih itu akan ada di genggaman kami. Apa kata musyrikin Quraisy? Nah ini kita sudah nggak ragu tentang gilanya Muhammad ini. Gimana dia mengatakan ingin menguasai tanah Parsi? Pengikutnya disiksa di depan mata, dia nggak bisa membantu. Kemudian dia mengatakan menguasai istana Parsi. Ini kan bukti bahwa Muhammad ini majnun. Gila Muhammad ini. Ternyata apa? di zaman Umar. Di zaman Umar Khattab, Umar mengirimkan sepasukan besar ya, untuk menaklukkan beberapa negeri. Ditaklukkan negeri-negeri itu. Kalau orang dahulu siahatnya itu <laughs> jihad. Ya, ditaklukkan negeri-negeri tentara Islam di zaman Khalifah Umar. Ya, luar biasa. Sampai akhirnya negara eh, Palestin ya. Palestin itu di situ kota tua, kota bersejarah, kota para nabi. Di situ ada tiga agama samawi. Ya, ha -ha. agama Islam, Kristen dan Yahudi. Tiga kota ini, eh, ah, tiga agama ini ada di Palestina. Itulah Palestina selalu bertolak. Ya, di zaman Umar ketika sudah menaklukkan Mesir dan wilayah-wilayah kerajaan kecil, masuklah tentara Islam di bawah pimpinan Abu Ubaidah Ibn Jarrah tahun 16 Hijriah. Ya, tahun 16 Hijriah. Dua tahun setelah Umar menjadi khalifah. Ya, jadi Abu Bakar menjadi khalifah 10 tahun. Ya. Ya. 16 Hijriah tentara Islam menaklukkan beberapa negeri di akhirnya kerajaan-kerajaan kecil sudah dipegang barulah tentara Islam masuk ke Palestina di bawah pimpinan Panglima Abu Ubaidah bin Jarrah Palestina dikepung sebahagian pembesar-pembesarnya tentaranya melarikan diri sebahagian lagi masuk ke benteng yang terbesar yang mereka bikin termasuk salah salah satu jenderalnya yang terkenal namanya Jenderal Artafon. Ya, Jenderal Artafon ini jenderal terkenal dari orang-orang pasukan Kristen. Ya. Lari menyelamatkan diri di dikepung 4 bulan oleh tentara itu, Akhirnya terjadi perbedaan yang sangat tajam antara uskup Agung Sopronikus ya dengan Jenderal apapun. Ini tentara Islam mau dilawan atau gimana? Kata Ustaz Agung, jangan percuma. nggak akan menang. Kalian tidak akan bisa menang. Akhirnya mereka sepakat menuruti kemauan Ustaz Agung. Ustaz Agung mengatakan kita menyerah saja. Berikan ini tanah Palestina kepada pasukan Islam. Terjadi perundingan Ya. Di antara isi perundingan itu, di antaranya Uskup Agung Sokotronikus ini mengatakan kepada Abu Ubaidah Ibn Jarrah, Hai orang Arab, saya baru mau menyerahkan kekuasaan ini. Kalau sudah pemimpin tertinggimu datang sendiri kemari, baru saya serahkan. Namanya pembesar, jadi levelnya harus <clears throat> pembesar. Dia nggak mau menyerahkan kepada Panglima Abu Ubaidah. Dia minta supaya Khalifah Umar yang datang. Akhirnya mereka menulis, oke, okay, diutus orang ke Madinah, datang Khalifah Umar. Datang. Berapa banyak pasukan yang mengawal Umar? Ada yang tahu? Berapa banyak pasukan yang mengawal Umar ketika itu? Hah? Satu orang. Siapa dia? Budaknya sendiri. Budak yang sudah dimerdekakan oleh Umar. Umar menyiapkan gandum secukupnya disimpan di kantor di apa kampi, kurma secukupnya, tempat minum dari kulit yang disebut girbah, satu tikar untuk sholat, berangkatlah mereka berboncengan pakai satu unta dari Madinah ke Palestina. Singkat cerita, ketika intelijennya sudah tentara Islam diutus, oh Umar sudah hampir mendekati pintu gerbang Palestina. Ketika itu pasukan Ubadah bin Samit memerintahkan untuk disambut di pintu gerbang dengan tentara Islam memakai pakaian kebesaran. Karena apa? Negeri-negeri kecil Kristen sudah dikuasai semua. Ghanimahnya banyak sekali. Termasuk pakaian-pakaian seragam perang. Jangan tanya kalau bersenjata. jangan tanya kalau emas perhiasan, jangan tanya kalau wanita-wanita. Iya. Maka Ubadah itu Jarrah memerintahkan kepada pasukannya, kita sambut khalifah ya di perbatasan dengan baju kebesaran untuk apa kita tunjukkan kepada Artafon dan Sobronikus umat Islam gajah. bukan kalian saja yang gagah nah ini dalilnya boleh kita sombong dengan orang kafir untuk mengecilkan mereka pakailah mereka dengan baju kebesaran akhirnya diberitahu bahwa mereka lapor ke Sempronikus, khalifah sudah di dekat masuk pintu gerbang kota Palestina. Ini orang Kristen, masih punya adab. Masih menghargai dia. Oke, kata Sempronikus, saya akan sambut pemimpinmu datang, saya akan kirimkan pasukan khusus sebagai penghormatan. Coba lihat. Saya kirimkan pasukan khusus sebagai penghormatan. Singkat cerita dijemput masuk ke pintu gerbang dijemput oleh pasukan khusus ya dari kerajaan. Ketika sudah dekat pasukan khusus itu bertanya pada negara Islam, yang mana? Inikah mereka? Ya. Hanya mereka ketua pasukan ini datang turun dari kendaraannya memberikan hormat. Siapa yang dihormati? Yang di atas muntah. Siapa yang di atas unta ketika itu? Budaknya Umar. Umar sedang dibawa memegang kekang tali unta. Mereka hormat atas. Kata si Maula, budaknya Umar, eh bukan saya itu lah khalifah. Khalifah. Gak habis pikir mereka. Sampailah masuk ke pintu gerbang istana. Sopronikus pun kecelekan orang Jawa dia datang mendekati unta, ya, unta yang dipakai ini, dia hormati orang yang di atas. Saya Sayyidina Umar tersenyum. Kata orang yang di atas, itulah pemimpin kami. Sopron itu seperti orang kesihir, tertegun, luar biasa. Luar biasa. Ya, anak buahnya petinggi jenderal-jenderalnya begitu gagah Khalifahnya datang, bajunya gampang gamping, Yang dibawa cuma sekantong gandum, sekantong kurma, sekantong air, selembar tikar untuk sholat. Kemudian Umar turun dari untanya, dia berwudu, dia sholat keluarga. Dilihat oleh semua itu luar biasa. Pantas mereka menang. Pemimpinnya seperti itu. Pejabat tertinggi umat Islam, khalifah ketika itu. Bayangkan dengan pejabat kita hari ini. Diberi Innova katanya pusing kalau ada Innova goyang katanya. Mintanya apa? Camry. Nah Innova goyang pusing kan. Coba lihat. Mintanya Camry yang 700 juta. Itu pejabat kita. Coba. Ya. Maka benar kalau kita baca sejarahnya Umar kita menangis malu ya, bajunya tambal-tambal, geleng kepala seperti itu. Ini kata pemimpin Masya Allah. Ya. Maka sampai sahabat Muawiyah mengatakan tentang Umar. Abu Bakar. Dia tidak menginginkan dunia Abu Bakar. Dan dunia juga tidak menghampiri Abu Bakar. Tapi Umar. Dunia menghampiri Umar umat sedikit pun tidak ingin dunia. Dunia datang kepada umat. Kalau tadi Abu Bakar tidak mau dan dunia juga nggak datang, tidak datang kepada Abu Bakar. Umar, dunia datang kepada Umar. Umar lari dari dunia datang. Pemimpin yang paling terkenal yang belum ada juara sampai hari ini. Umar bin Khattab. Di mana kita cari pejabat seperti ini? Tidak ada. Nah, inovasi nggak cukup pusing kepalanya ya uang rakyat lagi yang dipakai dari rusak bobrok ya. ada yang mirip-mirip Umar ada tapi nggak nggak persis sama dan sudah wafat barangkali ada miripnya dan itu barang langka siapa dia dia adalah Jenderal Ziaul Haq Jenderal Ziaul Haq Presiden Pakistan. yang hak. Ziaul Haq Presiden Muslim, Islamnya hebat, dia tegakkan syariat Allah, dia lindungi para mujahidin Afghanistan, dibuka wilayah perbatasannya untuk Afghanistan, untuk mujahidin Afghanistan, dibom dia oleh Amerika. Ziaul Haq dari rumah ke kantor naik sepeda dari rumah ke kantor naik sepeda. Di mana kita cari pemimpin? Tidak Ya. Nah, itu tanda ketiga akan di, ya ditaklukannya Palestina dan itu sudah terjadi. Tetapi nanti Palestina ini untuk kedua kalinya akan kembali di ditaklukkan oleh tentara Islam. Ya. Palestina untuk kedua kalinya akan ditaklukkan oleh umat Islam. Kapan itu setelah terakhirnya perang Suriah ini. Imam Mahdi sendiri yang akan memimpin pasukannya. Setelah dia taklukkan Syiah dan dia taklukkan Jazirah Arab, kemudian terakhir dia taklukkan Palestina untuk kedua kalinya disitulah nanti umat Islam tegang silahkan. Insya Allah hadisnya sudah ada, tinggal kita buka mata kita. Ya, jangan jadi orang yang hanya duduk-duduk tak tahu hal dunia. Kita akan dijual oleh orang kafir. Ya, ah, kita perlu tahu yang demikian dan kita harus pandai membaca. Zaman tempat kita berpijak ini kita harus bisa membaca. Ya, Jangan jadi orang yang maaf-maaf rumah kantor, rumah toko, rumah sawah. Manusia yang demikian murah harganya di hadapan Allah SWT. Ya. Sosok manusia yang mahal itulah seorang Syekh Usama bin Laden. Ya. Asyahid. Hartanya melimpah. Di mana-mana dia punya perusahaan. Ya. Sampai jalan-jalan di wilayah Afrika itu proyek-proyek besarnya milik Usama. Orang kaya, tanya Haji Abdul Rahman ini. Ya, AC di Saudi merek apa dan siapa? Ya, ceritanya Haji Abdul Rahman itu AC di tiang-tiang itu keluar AC gitu itu dibaca oleh beliau katanya bin Laden Group, bin Laden Group, bin Laden Group. Benar dia? Dokter wara lain dari fakri. Ningkang itu SD tahu tiara dondon ke lain don fakri tahu lah. Eh eh coba gitu ya. Orang yang jenggotnya panjang yang menguasai dunia bukan orang bodoh, pak orang pintar. Bukan orang bodoh yang tahunya hanya kebodohan. Orang sekarang kan menganggap harusnya nah, sebagai hal dunia eh enak aja. Ya insya Allah kita mulai dunia dan dunia ini akan di tangannya kaum muslimin, di tangannya mujahidin insya Allah. Pasti itu janji Allah. Nanti orang-orang itu akan jadi jari. Mereka akan jadi pesuruh-pesuruh nanti. Eh. Ya. Nanti masa depan itu akan ada di tangan umat Islam yang hari ini terjajah, teraniaya, terzolimi, terhinakan. Nanti Allah akan balik dunia ini. Sehingga jadilah orang-orang hina itu akan menghinakan orang-orang yang mulia. Sejarah telah membuktikan Rasulullah dan para sahabat itu dihinakan, dinistakan. Sehingga ketika sudah berjaya, budak-budak hitam itulah yang menghinakan para raja. Budak-budak hitam itulah yang menghinakan para raja. Siapa yang tidak kenal nama Rabi' bin Amir ketika diutus menghadapi Jenderal Rustum? Dia masuk ke istana dengan keledai, dengan kuda poni, ya, kuda yang kecil. Kudanya masuk ke dalam istana, di tegak oleh pengawal. Jangan masuk kudamu. Kalau kamu larang, saya pulang. Pulang artinya apa? Perang. Kuda hitam, pesek, keriting, hanya bawa tombak, perisai dia masuk istana Jenderal Kostur, salah satu jenderal, satu-satunya jenderal yang pakai mahkota. Satu-satunya jenderal yang pakai mahkota seperti raja, cuma jenderal Kostur. Jenderalnya orang Persia. Ketika sudah mau perang dengan negara Islam, minta diutus putusan, Yang diutus siapa? Bukan bangsawan Quraisy, bukan budak. Coba lihat hebatnya negara Islam. Budak diutus. Kuda itu masuk dengan kuda poni yang pendek itu. Ditegak oleh pengawal. Oh, saya harus masuk dengan kuda saya. Naik jiwa. Masuk dia. Kata Jenderal Mustum, biar. Izinkan dia masuk. Masuk. Di situ sudah menunggu. ya Kaisar yang sedir dengan Jenderal Mustum. Berdiri dua-duanya. Di depan mereka hamparan karpet merah di sekitar itu pengawal-pengawal yang sedang menunduk. Masuklah Rubai bin Amir melihat ke kiri dan ke kanan sambil tertawa. Pantas kalian kalah. Karena apa? Kalian menunduk kepada manusia. Itu manusia. Pantas kalian hina katanya. Maka mendekatlah Rubai bin Amir ini ke arah Rustum. Apa pertama pelajaran yang diberikan oleh Rubai bin Amir kepada orang-orang kafir? dia perintahkan kudanya untuk kakinya diinjak-injak karpet merah itu. Dia perintahkan kepada kudanya supaya kaki kuda ini apa? mengoyak ngoyak sehingga karpetnya koyak. Pengawal-pengawalnya ingin marah, maka Rustum biarkan dia, biarkan. Rustum orang paling dihargai, kaisar yang sedikit paling dihargai, dihinakan oleh siapa?